Kita masih pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir at-tauhid dan syahadat Allah ilaha illallah. sebelah sini Randy sama Jamal sebelah sini sebelah sini nah biar kelihatan penuh sini sini Randy di depan nah mana si Fadli tadi Taip, ya mau setoran nanti pada Lisa ya insya Allah. Siapa mau setoran malam ini? Entah. Denal. Siapa lagi? Siapa yang belum pernah setoran? Fadli. Hah? Hah? Bab berapa? Yang kap yang mana? Yang awal. Tep minggu depan ya kalau Al-Muallifu rahimahullahu ta'ala Wa qawluhu ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب Ini adalah ayat yang ke ketiga atau yang keempat dari bab tafsir tauhid wa syahadati Allah ilaha illallah Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala firman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia min di sini tab'id sebagian man yattakhidhu min dunillahi andada ada yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala andada sebagai tandingan-tandingan yuhibbunahum ka hubbillah mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah walladzina amanu ashaddu hubban lillah dan orang-orang yang beriman ashaddu hubban lillah paling hebat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan yuhibbunahum kahubbillah mereka mencintai tandingan ter tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Ya. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan yaitu yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah fayakunu fi qulubihim mahabbatun lillah wa mahabbatun lil asnam wa yaj'aluna mahabbatal asnami ka mahabbatillah mereka menjadikan kecintaan terhadap al asnam ya berhala-berhala sembahan mereka yang menjadikan tandingan selain daripada Allah musawiyatan li mahabbatillah sama dengan kecintaan kepada Allah fayakunu fi qulubihim mahabbatunillah di dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada Allah sekaligus kecintaan terhadap berhala-berhala tersebut ya ini salah satu penafsirannya yuhibbunahum kahubbillah Ya, mereka mencintai berhala-berhala atau tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Yaitu mereka kaum musyrikin mereka mencintai Allah tetapi bersamaan dengan itu mereka jadikan kecintaan yang semisal kepada selain Allah. Ya. Ini yang pertama. Wakila yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidah mahabbatil mu'minina lillah. Dan juga ada yang menafsirkan bahwasannya mereka orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala tersebut dengan kecintaan yang sangat seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang mukmin cinta kepada Allah, ya maka mereka orang-orang musyrikin cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiyaku hadhil ayah yu'ayyidul qaul al-awwal. Tapi ayat ini ya, siaknya itu meng, menguatkan pendapat yang pertama yaitu mereka orang-orang musyrikin Ya. Apakah mereka beribadah kepada Allah sebagaimana yang sering kita bahas? Mereka beribadah kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladina amanu asyaddu hubban Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban sangat besar. Sangat hebat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena cinta mereka tidak terbagi kepada yang lainnya. Ya, cintanya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi sebagaimana kecintaan orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Ya. Dan kecintaan kaum mukminin adalah kecintaan yang khalisah. Yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kenapa ayat ini dimasukkan ke dalam bab ini, bab tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah kata Syekh Saleh Fauzan munasabatul ayah lil bab annaha minan nusus al mubayyinah li tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah bahwasanya ayat ini merupakan nas-nas dari nas-nas yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadati Allah la ilaha illallah haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma Allah yuhibbuhu kama habbatillah faqad asyrak fa'ulima anna makna tauhid an yufrada ar-rabbu bihadihil mahabbah allati tastalzima allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdahu wa dhulla wal khudu'a lahu wahdahu Masya Allah Ya di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan ya bersama Allah, dia cintai tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Faulima maka diketahui dari sini bahwasanya makna tauhid di antara makna tauhid ya an yufrada rabbu bihadhil mahabbah bahwasanya Arab itu dicintai dengan kecintaan yang seperti ini kecintaan yang sangat ikhlas al ibadat Allah yang berkonsekuensi untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala muqaddam ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan dari segala sesuatu dan kecintaan kita kepada selain Allah itu adalah mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan kita kepada selain Allah itu mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya kecintaan kita kepada selain kepada Allah mengikuti kecintaan kepada selain Allah, bukan. Ya, sehingga seharusnya kalau kita mengetahui yang seperti ini, mempelajari yang seperti ini, nuhasib amfusana. Ya, nuhasib amfusana, apa kita bermuhasabah? Melihat introspeksi diri-diri kita ini benar enggak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jujurkah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gampang untuk mengatakan uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Gampang. Ya, buat stiker gede-gede cinta Allah, cinta Rasul, gampang. Semua orang bisa itu. Ya. Tapi jujurkah ketika kita mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur apa buktinya bahwasanya kecintaan kepada Allah muqaddam ala kulli syai. Lebih kita kedepankan daripada kecintaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan Ya. Kalau dibaca semua merinding bacanya. Qala Fahadhil ayatu fiha mihnatun azimah likathirin min qulubil muslimin al-yawm Alladina yaj'aluna ghairallahi mithlallahi fil mahabbah dan ayat ini terdapat mihnah azimah ujian yang sangat besar bagi kebanyakan ya hati-hati kaum muslimin pada saat ini yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala seperti Allah di dalam perkara kecintaan. Wa fihi unasun aidan asyraku billahi fi mahabbati ghairihi. Dan juga terdapat manusia yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada permasalahan kecintaan terhadap selain Allah. la ala wajhil ibadatu syariah, bukan dari sisi ibadah syariah ya. lakin ala wajhil al ibadah al madhkurah fil hadis akan tetapi ya dari sisi ibadah penghambaan yang disebutkan di dalam hadis Hadis apa yang dimaksud? Eh? Ta'isa Abdul Dinar Ta'isa Abdul Dirham Ta'isa Abdul Khamilah Ta'isa Abdul Khamisah Ya In u'ti radi Wa in lam yu'ta Ya yaskhud Celaka budak-budak hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Ya, ini kaitannya dengan uang, harta, mal. Taisa Abdul Khamila, Taisa Abdul Khamisa. Khamila, Khamisa, ya jenis kain. Ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan gaya hidup. Ya. Banyak kan orang yang menjadi bu, uh, budak atau hamba dari gaya hidupnya. Ya. Kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia marah. Ya. Keridhoannya itu terbatas dari dia dapat uang atau tidak. Ya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Wahia mahabbatud dirham wa dinar wal khamisa wal khamila. Yaitu kecintaan terhadap dirham, dinar, al khamisa al khamila. Kecintaan terhadap dunia. Ya, apa yang menjadi ukuran kecintaan kita? Apa yang menjadi ukuran wala dan barok kita? Apakah karena Allah atau karena dunia? Ya kita jujur-jujuran saja. Ya kita tidak menghukumi orang lain, hukumi diri sendiri. Selama ini seperti apa kita? Ya. Mana yang lebih kita kedepankan? Kecintaan kepada Allah atau kecintaan kita kepada ya, penghasilan kita? Ya. Lau futisat u yujadu unasun lau futisat an kulubi lau fatashta an ta kulubahum mal mal'a min mahabbati mata'id dunya ya terdapat manusia yang kalau engkau oh ya lihat ya, dicek ditaftish. Hati-hati mereka engkau dapatkan. Hati-hati mereka itu ternyata penuh, full dengan kecintaan terhadap perkara-perkara dunia. Wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli huwa fil masjid lakin qalbuhu masghulun bima yuhibbuhu min min umurid dunya ya ini semua koreksi untuk kita semua. Ya, sampai ya terkadang orang itu sholat di masjid tapi hatinya sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ya. Insyaallah Ya. ya. Maka bagaimana nasib kita atau keadaan diri kita? Ya, banyak-banyak kita muhasabah, koreksi diri. Ya. Dan banyak-banyak kita ini merasa memang bahwasanya diri kita ini ya penuh dengan kekurangan. penuh dengan kelalaian dan kealpaan terhadap kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa kita ini hebat dengan amalan kita, dengan ilmu kita, tidak. Ya. Jangan. Jangan merasa hebat, jangan ujub. Ya jangan melihat diri kita ini dengan pandangan yang oh saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah melakukan banyak hal untuk diri saya, untuk Islam. Nasallallahu Ya. ya. Ibadah saya sudah banyak. Ya, setiap hari saya tidak lupa sholat rawatib, tidak lupa puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud ya bahkan tiap malam sepertiga malam saya selalu bermunajat kepada Allah bangga hilangkan kebanggaan yang seperti itu sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan masih kurang sekali lagi kurang dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita penuhi ya kalau memang kita seperti itu Ya, ini sudah ibadahnya kurang, sehebat lagi. Ya, nasallahu Kemudian Beliau juga menjelaskan tentang macam-macam al-mahabbah Al mahabbatu anwa al awwal al mahabbatu lillah. Kecintaan itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah al mahabbah lillah. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi la tunafit tauhid dan ini tidaklah menafikan tauhid bal hiya min kamalihi bahkan ini diantara kesempurnaan tauhid fa ausaku ural iman al hubbu fillah wal bughdhu fillah ya hadis yang sahih ya simpul iman yang paling kuat adalah kecintaan karena Allah ya atau kecintaan di jalan Allah dan kebencian di jalan Allah Ya, ini kecintaan karena Allah. Kita mencintai karena Allah. Ya. Eh, ini yang dikatakan kecintaan kepada selain Allah itu mengikuti kecintaan kepada Allah. Kita, kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dicintai oleh Allah. Ya, sebagai sebab hidayah bagi kita. Tidak justru menjadikan kecintaan kepada Rasulullah melebihi kepecintaan kepada Allah. Ini juga tidak benar sehingga menjadikan untuk Rasulullah apa yang hanya berhak dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kita kepada saudara kita dikarenakan dia seorang yang beriman, cinta karena Allah. Cinta kita kepada orang-orang saleh. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kamali tauhid di antara kesempurnaan tauhid. Yang kedua al mahabbatut tabi'iyah. Ya. kecintaan yang tabii yang sifatnya uh, apa tabii itu ya alami ya kecintaan seorang anak kepada bapaknya kecintaan seorang bapak kepada anaknya ibu kepada anaknya anak kepada ibunya suami kepada istrinya istri kepada suaminya saudara kepada saudaranya yang lain ini cinta tabii ya. Ya. Allati la yu'assiruha au allati la yu'siruhal mar'u ala mahabbatillah Tapi dengan syarat dia tidak mendahulukannya daripada kecintaan kepada Allah. Ya. Kalau demikian keadaannya tidak mendahulukan kecintaan ya kepada hal-hal yang sifatnya tobi ini, alami ini daripada kecintaan kepada Allah, maka yang demikian itu adalah suatu yang tobi suatu yang ya alami. Hukumnya asalnya boleh-boleh saja. Ya. Tidak akan menafikan tauhid kecuali kalau sudah mendahulukan kecintaan kepada ya makhluk siapapun itu, siapapun itu lebih daripada kecintaan kepada Allah maka ini yang ini tercela ya. Fahadihi la tunafi mahabbat Allah Yang demikian ini tidak menafikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamahabbati zaujah wal walad wal mal. Seperti ya, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta, termasuk cinta kepada harta. Tobi itu suatu yang alami. Ya, selama tidak didahulukan ya lebih daripada kecintaan kepada Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Bukti keimanan seorang. Kenapa? Karena tabiat manusia cinta terhadap hartanya. Tapi ketika seorang itu mensodakohkan hartanya, menginfakkan hartanya, ini bukti keimanan dia. Dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan dia kepada hartanya. Walihada lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbun nas ilaik qala Aisyah qila faminar rijal qala abuha. Ya, karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Ya, cinta kepada istri beliau. Wajar-wajar. Cintaan yang wajar. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Ya. Cinta sebagai seorang sahabat kepada sahabat yang lainnya. Ya, apalagi keutamaan Abu Bakar yang luar biasa. Ya, Sahihnya di sini di mana? Beliau mencintai Aisyah, beliau mencintai Abu Bakar. Boleh, kenapa tidak boleh? Cintaan yang wajar-wajar saja alami. Ya. Wa min dzalika mahabbatu ta'am wasyirab wal libas. Dan di antara al-mahabbatu tabi'iyah ini adalah kecintaan terhadap makanan, minuman, ya, dan pakaian. Ya, tidak masalah. Yang tercela sehingga dikatakan Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamilah, Taisa Abdul Khamisa. Ketika itu dijadikan ya e, patokan dia di dalam wala dan warok atau di dalam keridoan dia, ridho atau tidak ridhonya berdasarkan harta dunia. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Menjadi hamba dunia. Ya, tapi seorang suka makan makanan yang enak, ya wajar saja. Ya, siapa yang tidak suka makan yang dia sukai? Ya kan? Ya. Setiap orang punya makanan apa yang dia sukai. Ada yang sukanya tempe, ada yang sukanya ikan, ada yang sukanya daging. Ya. Minuman demikian juga, pakaian juga demikian. Selama itu tidak ya, didahulukan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang wajar. Asalis al-mahabbatu ma'allah allati tunafi Allah Yang ketiga adalah al-mahabbah kecintaan ma Allah, yaitu kecintaan selain kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada selain Allah yang menafikan ke, kecintaan kepada Allah. Wahya antakuna mahabbatullah mahabbatu ghairillah ka mahabbatillahi au aksar min mahabbatillah. Yaitu kecintaan kepada selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau bahkan melebihi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Bihaitsu idza ta'aradat mahabbatullahi wa mahabbatu ghairihi qaddama mahabbata ghairillah. Di mana ketika ta'aradat berbenturan antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selainnya dia lebih mengedepankan, mengutamakan kecintaan kepada selainnya. Ya. Wah, ini berat ini. Wadzalika idza ja'ala hadhil mahabbata niddan li mahabbatillah yuqaddimuha ala mahabbatillah ya au yusawiha yang demikian ini kalau dia menjadikan kecintaan ini sebagai tandingan kepada kecintaan kepada Allah dia lebih dahulukan daripada kecintaan kepada Allah atau dia samakan ya nasallahu ya. ya ini tiga jenis kecintaan yang disebutkan oleh beliau Asyahid min hadhil ayah anna Allah ja'ala haula'il ladina sawu Allah bi mahabbati ghairihi musyrikina ja'ilina lillahi andada. Ya, syahidnya dari ayat ini adalah bahwasanya Allah menjadikan mereka orang-orang yang menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah adalah orang-orang musyrikin yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk kesyirikan adalah kesyirikan dalam perkara mahabbah. Ya, menjadikan kecintaan kepada selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau melebihinya. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.